Sinar Effendi Murni bekerja sama dengan Denhas Adia Swara dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang Misteri Mak Rompang Misteri Mak Rompang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 Cepat tinggalkan tempat ini. Eh, tunggu Kamira, aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Oh, jauh. pula tawa ria penuh canda, serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Ulan dari di bawah lari mak rompang. dia, dia, dia, dia, dia, Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. goyang ini. Supaya aku juga punya malam pengantin seperti yang kau alami. Ambillah kalau Mak Rompa mau. Aku ingin jadi pengantin. Aku ingin jadi pengantin seperti yang kau alami, Gandini. Ikutilah episode ke-8 Acun kembang goya. Acun kembang goya. Acun kembang goya. Acun kembang goya. Eh, yuk. Itu si Andi, pengantin baru kan? Hmm. -mm. Kok udah loyo begitu ya? Ah, Andi, Andi. Halo pengantin baru. Apa kabar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 Naskah Buah Karya Asmadi Syafar, seri yang kelima ini didukung oleh Ferry Fadli sebagai Batara, Ivone Rose sebagai Wulandari, Eli Burhan sebagai Nyisepi, Margaret sebagai Andita, Suryadin Tanjung sebagai Kirabumi, Ana Sambayon sebagai Mak Rompang, Lili Nur Indasari sebagai Gandini, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Montase Indra Mahendra dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Andita menemui Batara di lereng Gunung Raya. Andita memberikan pada Batara kulit rusa yang direbutnya dari Gandini kulit rusa yang bertuliskan sebuah kalimat yang tidak jelas maksudnya. Namun pertemuan itu membuat Batara menjadi serba salah. Karena di saat yang sama, Wulan dari datang ke sana dan menemui Batara sedang menyebut-nyebut nama Andita. Salah paham pun terjadi. Bahkan mungkin bisa sampai pada perselisihan yang tampaknya sulit didamaikan. Sementara itu Gandini menjadi penasaran karena kulit rusa itu telah direbut oleh Andita. Bulan, bisa kita bicara dengan tenang? Tidak bisa. Bulan, dengarkan dulu. Kang Batara, aku datang kemari bukan untuk bertengkar. Siapa yang bertengkar, Bulan? Apa yang aku lihat sudah cukup untuk membuat sebuah pertengkaran. Itu yang aku tidak mau. Aku sudah tahu sekarang. Aku sudah mengerti. Teruskanlah. Aku tidak akan menghalanginya. Apa yang harus diteruskan? Kang Batara. Kenapa Kang Batara masih pura-pura tidak mengerti? Ah, ah tunggu. Tunggu, tunggu, Dari. Tidak, Aku mau pulang ke telaga sore. Di sana tenang, di sana tentram. Bulan ah, dari salah pengertian. Dia menyangka kalau Andita adalah kekasihku. Padahal bukan. Aku hanya menganggap Andita sebagai kawan saja. Ah, Ki Guru, kenapa nasibku jadi begini? Belum lama Ki Guru meninggalkan aku. Kini Bulan Dari meninggalkan aku pula. Apakah ini karena kutukan Ki Guru? Apakah ini hukuman bagi seorang murid yang tidak setia pada gurunya? lagi bertemu dengan dia. Aku tidak mau lagi menjumpainya. Bulan? Apa? Siapa? Ada apa tiba-tiba kamu menangis seperti ini? Kang Batara. Kang Batara telah mengkhianati janji setianya. Dia bilang begitu padamu? Aku memergokinya di lereng Gunung Raya, Nyi. Dia sedang berdua dengan gadis cantik bernama Andita. Apakah itu bukan khianat namanya? Apakah itu bukan ingkar janji namanya? Betul begitu? Betul, Nyi Guru. Kau sudah menanyakan siapa perempuan itu. Dia tidak mau mengaku. Dia tidak mau menyebutkan siapa gadis itu. Batara harus ditanya kembali, Bulan. Supaya kita tahu persoalan sebenarnya. Aku tidak mau lagi, Nyi Guru. Aku tidak mau lagi bertemu dengan Kang Batara. Kau harus bertemu dengan dia. Jangan mengikuti perasaan bencimu itu. Dia mempermainkan aku. Buat apa lagi aku menemuinya? Dari dulu aku katakan padamu, Andita. Mustahil orang segagah dia tidak punya kekasih. Nah, ternyata sekarang kau melihatnya sendiri kan? Bahwa Batara sudah punya seorang kekasih. Itu hanya dugaan saya, Rama. Kalau mereka bertengkar karena kehadiranmu di sana, itu sudah menunjukkan bahwa gadis itu kekasih Batara. Gadis itu bertengkar karena dia cemburu padamu. Betul kan? Mereka bertengkar? Mereka memang bertengkar hebat. Apalagi bertengkar dengan hebat. Gadis itu lari meninggalkan Kang Batara. Ah, Andita. Jangan-jangan karena kehadiranmu di sana, hubungan mereka bisa putus. Putus? Putus? Kalau hubungan mereka putus, bukankah aku bisa menggantikan tempat Wulandari itu di dalam hati Kang Batara? Lalu bagaimana dengan kulit rusa yang kau ambil dari Gandini itu? Aku berikan pada Kang Batara, Rama. Hah? Kenapa kau berikan? Kenapa, Rama? Kalau Batara bisa memecahkan tulisan yang terdapat pada kulit rusa itu, maka ilmunya akan semakin tinggi. Bahkan dia tidak perlu lagi belajar dari kita untuk mempelajari ilmu-ilmu kita. Betulkah begitu, Rama? Aku tahu persis anakku. Kulit rusa itu adalah sebuah petunjuk untuk bisa mendapatkan sebuah kitab yang ditulis oleh Ki Pandai Urat. Isi kitab itu sangat luar biasa. Sehingga siapa yang bisa memiliki dan mempelajari isi kitab itu, maka dia adalah orang yang tidak ada tandingannya lagi di muka bumi ini. Baik dalam ilmu pengobatan maupun dalam ilmu kedikjayaan. Hanya sayang, Kitab itu pada bagian akhirnya tidak selesai karena Kipandi Urat keburu meninggal. Ah, sayang sekali. Memang sayang sekali. Kipandi Urat itu adalah contoh seorang yang berotak cerdas. Dia menciptakan kitab itu untuk dipelajari oleh generasi berikutnya. Karena Kipandi Urat itu tahu persis bahwa dia tidak akan bisa membunuh musuh besarnya yang bernama Marompang. Karena dikala itu Ki Pandai Urat sudah tua. Dia tidak mungkin menunggu Marompang yang akan bangkit 25 tahun mendatang. Sehingga dia berharap generasi penerusnya yang akan bisa membasmi Marompang. Supaya tidak ada lagi kekejaman di atas bumi ini. Tidak ada lagi Marompang dengan segala sifat jahatnya merajalela di atas bumi ini. Oh, kalau begitu, kulit rusa itu sangat penting. Memang penting, Andita. Itu sebabnya aku suruh kau mengambilnya, lalu kau berikan padaku. Karena aku takut kalau-kalau kitab itu nanti jatuh ke tangan orang yang berhati jahat. Bukankah Marompang sekarang sedang dalam kebangkitannya, Rama? Iya. Dia sekarang sedang bangkit untuk mengacau di bumi kita ini. Tapi tidak pernah terdengar kekacauan yang ditimbulkannya? Memang tidak begitu terdengar kekacauan karena Marompang sedang jatuh cinta. Bahkan kini dia ingin jadi pengantin. Sehingga dia lupa untuk membuat kekejaman pada seluruh manusia. Bahkan kini dia sedang mencari siapa saja yang bersedia jadi suaminya. Apakah kita mampu membendung kekejaman Mak Rompang itu, Rama? Kenapa tidak? Tapi kalau kau perhatikan, Mak Rompang sering datang ke puncak Gunung Patah menemui Nyai Dusila entah apa yang mereka rundingkan. Nah, kau bisa bayangkan anakku, dua kekuatan jahat sedang bersatu. Bagaimana kita akan menghadapi mereka? Kecuali dengan memiliki kitab yang ditulis oleh Kipandi Urat itu. Ah, begitu hebat rupanya kitab itu, Rama. Iya. Di dalam kitab itu ada ilmu-ilmu yang diciptakan oleh Kipandi Urat untuk melumpuhkan kekuatan Mak Rompang yang harus aku pelajari. Rama, hmm. izinkan aku untuk mengambil kembali kulit rusa itu dari Kang Batara. Ya, pergilah anakku. Namun kau harus hati-hati Jangan sampai Batara curiga terhadapmu. Terima kasih, Rama. Iya. Aku mohon diri. Mm -hmm. hmm.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 Ketika matahari sore menyorot, cahayanya membelah dua batu. Lalu aku terbaring di sana. Ah, apa maksud tulisan yang tertera di atas kulit rusa itu ya? Sayang, kulit rusa itu sudah hilang dari tanganku. Kalau tidak, tentu aku bisa mencari tulisan yang lain. Kain pintu dan kain jendela mulai bergoyang di tiup angin di dalam kamar ini. Pertanda Mak Rompang akan datang. Aku memang datang, Gandini. Aku melihatmu dari tadi menghafalkan sebuah syair. Oh, Mak Rompang. Oh, jangan pikirkan apa-apa dulu. Pikirkanlah bayi dalam kandunganmu itu. Ini bukan syair. Tapi ini rahasia sebuah kitab yang ditulis oleh Ki Pandai Urat. Hah? Ki Pandai Urat? Mak Rompang kenal dengan Ki Pandai Urat? Laki-laki itu sudah meninggal 50 tahun yang lalu. Jadi sair tadi adalah sebuah rahasia. Sayang, aku tidak bisa membunuh Ki Pandai Urat. Tapi tidak usah kau pikirkan lagi. Kitab itu tidak akan ditemukan oleh siapapun. Karena kitab itu sudah hancur. Lalu? syair ini, Marumpak, Itu hanya tipuan laki-laki tua itu. Tenangkan dirimu, karena aku juga ingin menunggu kelahiran bayimu itu. Dan aku pergi dulu. Aku ada janji dengan seseorang. Tergesa sekali Mak Rompang itu. Dia seperti sedang kasmaran. Kembang goyang itu dipakai di sanggulnya. 200 hari aku menunggu kuburan Ki Guru. Sudah saatnya aku turun dari puncak gunung ini. Sudah saatnya aku selesaikan persoalanku dengan Dari, Supaya dia tidak kecewa terus sepanjang hari. Kini aku harus pamit pada kuburan Ki Guru. Pemandangan dari kuburan Ki Guru ini memang indah. Pantas Ki Guru memilih dikuburkan di sini. Sedangkan tempat ini teduh dan rindang. Ah, Ki Guru. Muridmu ini mohon pamit. Muridmu sudah menunggui kuburan Ki Guru selama 100 hari. Sesuai pesan Ki Guru dulu. Muridmu akan meninggalkan padepokan ini untuk sementara. Karena ada urusan yang harus muridmu selesaikan. Mohon doa restu dari Ki Guru. Aku melihat seekor harimau putih berkelebat di balik pohon itu. Apakah harimau itu penunggu gunung ini? Atau... Ah, hilang. Harimau itu hilang. Padahal harimau itu di balik pohon ini tadi. Aneh. Ah, tidak perlu aku pikirkan binatang itu. Dengan perlahan-lahan, Batara menapak menuruni lereng Gunung Raya. Dia berjalan di bawah rindangnya pohon-pohon besar yang tumbuh di lereng gunung. Dia berjalan ditinggahi bunyi burung-burung yang sedang bernyanyi. Sementara sesekali terdengar raungan harimau di kejauhan. Kini kabut mulai turun perlahan-lahan. Kabut mulai menyelimuti seluruh lereng Gunung Raya. Sedangkan puncak gunung itu tampak membiru menjulang ke langit tinggi. Namun Batara tidak pernah salah jalan di antara kabut yang semakin tebal. Bahkan Batara melangkah lebih cepat dari tadi. Tapi tiba-tiba pemuda gagah itu menghentikan langkahnya. Di dalam kabut yang tebal, dia melihat samar-samar sosok perempuan muda dengan baju berwarna merah muda. Baju itu menutupi seluruh tubuh, bahkan melebihi kaki perempuan itu sehingga berkibar-kibar di tiup angin. Perempuan muda itu tidak lain adalah Andita yang tampak sangat cantik di antara kabut putih yang berarak. Lalu perlahan-lahan tubuh yang molek itu turun menjejak bumi di hadapan Batara. Andita? Kang Batara? Dari mana kau? Oh, saya dari negeri saya. Oh, kau sedang sedih rupanya Andita. Iya. Kenapa? Katakanlah. Apakah Kang Batara mau menolong saya? Mau. Kenapa tidak? Apakah Kang Batara mau meminjamkan kulit rusa yang aku berikan dulu? Untuk apa, Andita? Rama, Rabumi ingin melihatnya. Oh, boleh, boleh. Kenapa tidak? Bahkan kau ambil pun aku tidak keberatan. Betul? Betul. Nah, ini ambillah. Oh, Kang Batara rela memberikannya kepadaku? Rela. Bukankah darimu juga kulit rusa ini? Ah, Kang Batara, saya belum pernah menemui orang sebaik Kang Batara. Aku pun belum pernah menemui orang sebaik kau dan ayahmu. oh, terima kasih. Tapi untuk apa kulit rusa itu oleh Kira Bumi? Entahlah. Kalau begitu simpanlah di rumahmu. Rasanya aku tidak perlu kulit rusa ini. Aku tidak tahu apa maknanya bagiku. Oh, terima kasih. Tolong Pak, ambilkan kaleng jahitan Ibu. Tuh, di belakang Bapak.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 karena padepokan ini diberi pagar gaib sekelilingnya. Nyi, Nyi Guru, apakah aku boleh melangkah masuk ke pekarangan ini? Oh, sepi. Padepokan ini seperti tidak berpenghuni. Tapi aku tidak boleh lancang masuk. Nyi Sepi atau Bulandari pasti sedang memperhatikan gerak geriku. Nyi Guru! Apakah aku diperbolehkan masuk ke halaman ini? Masuklah. Sudah aku izinkan. Terima kasih, Nyi Guru. Betul kan? Nyi Sepi sudah melihat kedatanganku. Kemarilah. Ah, iya, Nyi. Hormat saya untuk Nyi Guru. Duduklah di sini, Batara. Terima kasih, Nyi Guru. Kau agak kurus. Apa kabarmu? Berkat doa Nyi Guru, saya dalam keadaan sehat. Oh, kau baru turun gunung rupanya. Iya, Nyi Guru. Sudah kau laksanakan rupanya pesan Ki Mujur padamu. Pesan apa, Nyi Guru? Menunggu kuburannya selama seratus hari. Oh, Nyi Guru tahu rupanya. Baru saja Ki Mujur mengatakannya padaku. Ah, baru saja? Tadi? Iya. Uh, baru saja Ki Guru bicara dengan Nyi Guru. Kau tidak usah heran, Batara. Ki Mujur orang yang sakti. Setelah mati pun dia masih bisa berhubungan dengan orang yang dia tuju. Ah, uh, apakah Ki Guru datang dalam wujud utuh sebagaimana ketika Ki Guru hidup? Tidak. Dia datang dalam bentuk harimau putih. Oh, harimau putih. Kau terkejut? Kau pernah melihat harimau itu? Iya, ketika aku pamit di kuburan Ki Guru. Itulah gurumu. Oh, Ki Guru, maafkan aku. Sudahlah, biarkan gurumu istirahat di tempatnya yang baru. Iya, Nyi Guru. Tetapi bila gurumu datang padamu, itu pertanda bahwa gurumu masih sayang padamu. Sehingga dia menampakkan dirinya. Iya, Nyi Guru. Uh, Nyi Guru, bolehkah aku menemui Bulan Dari? Ada sesuatu yang akan kau sampaikan padanya. Iya, Nyi Guru. Kalau begitu, Sampaikanlah padaku. Nanti akan aku sampaikan pada Wulandari. Uh, eh, tapi Nyi Guru... Aku tahu. Setelah berpisah selama tiga bulan, tentu kau sangat merindukannya. Atau cintamu pada Wulandari sudah berubah? Uh, tidak, Nyi Guru. Tidak pernah berubah. Bagus kalau begitu. Nah, apa yang akan kau sampaikan pada Wulandari? Katakanlah. Tapi... Rupanya kau malu untuk menyampaikannya padaku. Atau ada sesuatu yang tidak boleh aku ketahui? Uh, maaf, Guru. Aku hanya ingin bertemu dengan Wulandari. Dia sedang melakukan tapa berata. Apakah sudah lama Wulandari bersemedi, Nyi Guru? Sudah. Entah kapan selesainya, aku tidak tahu. Kenapa dia melakukan tapa berata Nyi Guru? Dia ingin menentramkan hatinya yang sedih.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 Batara berdiri lama memandang Wulandari yang sedang bersemedi di sebuah batu besar. Tubuh gadis itu tidak bergerak sedikit pun, sedangkan nafasnya turun naik secara teratur. Batara maklum, dia tidak bisa mengganggu Wulandari dalam keadaan seperti itu. Sementara Nyesepi memandang Batara penuh selidik.